Ya, Jeng. wabarakatuh. Para pemirsa setia Devian Paul yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah tentunya. Amin. Senang sekali saya Siti Kirani di pagi ini kembali menjumpai Anda tentunya selama insya Allah satu jam ke depan dan pagi ini kita akan mengangkat tema cara mendidik anak secara Islam dan alhamdulillah juga sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz yang sudah tidak asing lagi tentunya yang selalu menghibur dalam adik kata menghibur hibur dalam memberikan ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau apa yang sedikit dibilang Ustaz menghibur ya? Karena kalau terlalu serius nanti malah ngantuk Ustaz ya. Apalagi subuh-subuh nih. Iya. <laughs> menghibur tapi memberikan ilmu ya. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Dan pemirsa alhamdulillah juga sudah di tengah-tengah kita dan karena kami sekarang berada ini eh, sekarang kami berada di Masjid Baitur Rahman daerah Sukapura Jakarta Utara ya bersama dengan Jawa jamaahnya. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh ada bapak-bapak juga. Assalamualaikum pak. Iya subhanallah Nah pemirsa insya Allah sama satu jam depan Kita akan membahas tentang mendidik anak dan bertepatan juga Ustadz ternyata di depan kita ya ini ada guru-guru ya ini guru semua Ustadz pakai seragam gitu tapi ya <laughs> ya nanti mungkin akan sharing juga ya bagaimana cara mendidik anak dari ilmu agama dan ilmu keseharian ya baik nah Ustadz kalau tadi kita lihat di uh, opening DVD itu ada seorang ibu yang mengajarkan anaknya berbohong jadi si uh, anak ada penagih hutang datang ke rumah. Terus kata ibunya, nak, nak, nak, bilang ibu nggak ada. Padahal ibunya ada. Di rumahnya. <laughs> Jadi kalau kita tadi TV itu ya sepertinya si anak itu dididik untuk mem, apa berbohong. Padahal kan di Islam itu juga tidak boleh ya Bu ya berbohong dalam keadaan apapun. Nah sebenarnya cara kita untuk mendidik anak itu dalam Islam seperti apa Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya kabarnya Kumaha daramang ibu-ibu Para bapak sehat Alhamdulillah Teh kita kirani Bapak Ustaz Harusa <laughs> Allah berfirman Ya ayulladzina amanuku angkusakum wa ahlikum nara Wahai orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Berarti saya, teh cece, ibu-ibu para bapak-bapak harus menjaga diri dan menjaga keluarga. Di antara keluarga ada istri, ada anak. Sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana sih mendidik anak dalam Islam? Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Babawahu yuhawidanihi, ayunasiranihi, ayumajjisanihi." Setiap anak yang lahir ke dunia suci, bersih. Yang meyahudikannya, yang menasranikannya, yang memajusikannya adalah orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Saya ulang, orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada orang tua kandung, ada di sekolah guru, di lingkungan kita semua yang sebagai orang tua jadi orang tua anak-anak kita. Kalau antara sekolah, antara rumah, antara lingkungan dapat bekerja sama semuanya menuju ke arah mencetak anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah akan didapat kenapa? terjadi kesatuan langkah, kesatuan gerak kesatuan fikrah anak-anak tubuh senangnya niru-niru Makanya ada pepatah kalau guru kencing berlari kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Jadi anak bagaimana gurunya? Kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anak nyolong. Ngerti maksudnya? Walaupun tidak mutlak. Ada anak yang dibina di sebuah rumah yang kurang bagus akhlaknya, tapi dia jadi survive seperti Nabi Musa alaihissalam. Tinggalnya di tempat Firaun, tapi mulus. Tapi tidak semuanya seperti itu. Banyak terjadi bagaimana tergantung si pendidiknya. Apalagi anak itu suka sering meniru. Jangan coba-coba ibu mengucapkan kata-kata salah. Jangan coba-coba ibu ngomong dikelok-elokin. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Itu anak liatin maknya, dia begitu. Pas dia ngomong, nah, nah, nah, nah, nah. nah. Jadi apa yang dilihat sama anaknya diikutin. Ini pernah terjadi. Saya bergerak ya. Kita ya. Tidak apa-apa. Ini seorang bapak sholat, sunat. Kebetulan sakit. Dia sholat sunat, sunatnya duduk. Selesai sholat, anaknya sholat sunat juga, dia duduk juga. Ditanya, kok duduk? Bapak duduk tadi. Dijelaskan. Ketika nanya seperti itu dijelaskan. Sebab kalau nggak dijelaskan tadi ngomong. Eh sekarang sholat boleh duduk. Lo bapak gua, lo ayah gua, bapak gua. Dia jelaskan sholat yang duduk. Kalau sholat sun, kalau sedang sah, jangankan sedang jangankan sedang sakit, sholat sunat wajib pun boleh duduk kalau sedang sah. Ibu ya, nggak bisa sholat, jalan nggak bisa rentang biling kekal nggak bisa juga piring keki, nggak bisa juga pakai isya, nggak bisa juga di sholat. <laughs> Berarti kalau anak kita ingin mencetak menjadi anak soleh dan soleha, berarti orang tuanya dulu harus benar ya? Harus menunjukkan pada anaknya keteladanan. Contoh. Nggak mungkin kita kepingin punya anak jujur kalau orang tuanya bohong. Iya, berarti kita dulu harus benar. Kita dulu mesti jujur. Nggak mungkin kita punya anak kepingin anak kita berkata-kata lembut, tidak suka menghina, tidak suka mencela. Kita lagi ngepel. Hmm. Anak pulang sekolah. Hmm. Langsung nyenyak. Mata lu buta ya. <laughs> Lu ngepel. <laughs> <laughs> Iya. Coba kalau ada cara lain. Iya, iya. anak mama, keburu-buru ya, keburu-buru ya. Iya deh, taruh ya. Allahu Akbar. Untuk gak jatuh. Kan mama baru ngepel, masih licin. Ya Allah, yang lebih enak itu. <laughs> Akhirnya, ya ma, <laughs> Iya, bu. Iya deh. Alhamdulillah. Baik, itu, itu contoh satu contoh. Baru ya. satu contoh ya, nanti masih banyak contoh lagi. Ya baik, nanti kita kabrik dulu Ustaznya, kita akan lanjutkan dan ibu-ibu juga atau bapak-bapak nanti ada yang bertanya atau sekedar sharing. Karena cukup bisa, jangan kemana-mana nanti. Dan kalau gue akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. lagi di Titian Kolbu Pemirsa dan kami masih saja membahas tentang cara mendidik anak dan langsung saja Ustaz ya sebelum tadi kita penjabaran mengenai apa-apa saja peran orang tua dalam insya Allah bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha sebelumnya saya kasih kesempatan dulu siapa yang mau bertanya silakan Oh iya silakan Pak dengan Bapak siapa? Pak Sahri Ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sahrin Manalu, guru STT Betul Rahman. Uh, eh, sebelumnya tadi Ustadz menjelaskan kita tidak boleh marah kalau ketika uh, memberikan contoh kepada anak gitu Ustaz. Uh, kaitannya ketika kita mendidik anak, ini kalau anak sudah keterlaluan banget Ustaz, udah benar-benar keterlaluan banget ya. Kira-kira berdosa nggak kalau kita marah? Apalagi kalau tidak sampai mukul. Kan Rasul kan pernah mukul juga <laughs> dalam mendidik anak gitu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sah. Sahrin Sahrul. Misal. Kalau anak senangnya dimarahi, kalau punya anak senangnya, seringnya diumelin, saya takut anak tadi nggak betah di rumah, nggak betah di sekolah. Di rumah bete, di sekolah bete, lihat guru wajahnya beringas terus. Lagi guru matematika. Nggak bisa sedikit, kamu sendiri. Emang nggak ada cara lain? Cara lain? Apa ya? Pak ah, guru yakin? Kalau kamu memperhatikan bapak menjelaskan tadi, kamu nggak ngobrol, bapak yakin belum bisa. Apalagi bapak mengulang tiga kali mengulang pelajaran tadi. Tapi bapak yakin besok dia bicara Bapak matematika, kamu pasti bisa. Kalau bisa, Bapak kasih hadiah bulpen untuk kamu. Dengan diberikan hadiah bulpen Pak, itu anak punya semangat buat belajar. Dia sampai di rumah, dia nanya sama mamanya. Sampai di rumah, dia nanya sama kakaknya. Kak, kak, besok matematika. Guru oh, saya bilang begini, kak siapa nyangka kalau saya nih bisa ngerjakan soal matematika di, di papan tulis saya akan diberi kasih ini nih ada ratusan dengan Bapak memberikan iming-iming janji ya. dia anak punya semangat buat belajar. Ustadz, Abang marah nggak boleh. <laughs> Boleh sih pak, tapi jangan keseringan. Nanti kalau keseringan marah nggak dibawa di mata anak-anak. Iya. Mendingan bapak pakai bahasa intonasi. Intonasinya belajar itu seni, bu. Ngajar itu seni. Belajar itu seni. Yang bisa menguasai mengajar, maka dia menjadi guru yang bagus. Ono, ono. ini misal, misal, misal. Bapak ingin kali ini Tono bisa tenang. Bapak doain deh. Tono bisa jadi orang besar, jadi menteri. Bisa Bapak? Bisa Tono? Bisa Pak Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khawatir kalau sudah marah, tangan ini main Pak tangan main. Akhirnya nanti melanggar HAM. Udah gak masanya lagi mendidik anak dengan, cara kekerasan. Iya. Cukup dengan bahasa isyarat, bahasa mata. Iya. Memang Rasul menyuruh suruhlah sholat anakmu usia 7 tahun. Usia 10 tahun tidak sholat, pukul. Pukulnya ingat, tidak menyakitkan. Ambil. Ambil. Mimik kita, iya. mimik kita, mimik orang marah. Iya. Kan bisa begitu. Iya. Jadi masih banyak cara lain sebenarnya Ustaz ya Jangan sedikit-sedikit pukul, sedikit kekerasan Nanti menimbulkan trauma sendiri bagi anak tentunya iya. ya Iya baik, penanya iya. berikut silakan Langsung saja Ya, Bapak siapa? Saya Rudi dari SDIT Baitur Rahman Baitur Rahman Ustaz, sebatas mana kita boleh membatasi pergaulan anak kita, apalagi media massa dan tontonan sangat vulgar. No. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagus sekali iya. pertanyaannya. Ya. Anak harus bergaul, anak harus bermain. Kalau nggak bermain dia kuper. Kalau nggak bermain kecerdasannya akan mandek. Tinggal kita sebagai pendidik, sebagai guru, perhatikan permainannya apa Anak mesti bergerak. Jangan dia berpingat, nanti dia makin terjatuh. Dia naik ke atas, biarin. Kalau sudah boleh naik, ya naik ke sono no besi. Baru kita berteriak. Ah, Kalau di sana boleh, di sana boleh, tapi jangan di atas itu. Takut ya? ya. Jangan berbuat apa-apa, tidak boleh. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. <laughs> Mengkerut aja ya. Ini saya begini, saya saya membahasakan sebagai anak. Kalau dilarang-larang pulang, saya ngapul. Saya saya nggak betah di rumah. Jadi apa lagi tadi? Tontonan itu loh nah. Ustaz Apalagi sekarang banyak sekali kalau kita jumpai eh, anak-anak oh, eh, anak -anak LS SD SMP pun sudah bisa bermain internet ya dan kita tidak tahu kadang tiba-tiba ada situs-situs yang ya ada gambar-gambar itulah yang yang tidak baik tentunya untuk perkembangan anak ya. Iya. Nah inilah peran pendidik agar selalu mendampingi, agar selalu menemani apa yang mesti ditonton. Sebab anak kita akan mudah meniru, mencontoh. Kalau yang ditonton misalnya filmnya, pemeran utamanya, badan ditato, telinganya ditindih, ya enggak? Hidungnya ditindih. Hidungnya ditindih, selesai nonton, anak kita di rumah bagus, pas keluar masuk ke tukang rokok, dia pakai anting di sini. Kenapa? Ingin jadi apa yang dititih jadi begini <laughs> kita perlu mendampingi. Maksudnya, nah kalau yang ini boleh ditonton nih, seperti betul betul betul betul betul betul. Apa bu? Ipin dan ha ah, itu mendidik Teman, mana betul betul betul betul mau hmm. ya apa ya alhamdulillah alhamdulillah tidak semua acara tontonan Enggak bagus bagus ya ada juga yang bagus kita mesti mendampingi. Oh, kalau yang sudah dewasa, ah ganti ke channel yang lain. Sebab kalau nggak didampingi, anak muda menyontoh, anak muda meniru. Yang meyahudikannya, yang menasranikannya, yang memajusikannya adalah orang tua dan lingkungannya selain mungkin selalu didampingi terutama adalah doa ya Ustaz ya itu paling istilahnya yang paling utama ya karena memang doa orang tua dan anak lah istilah hijab ya tidak ada hijab kan hijab. iya amin amin ya robbal amin iya baik pertanyaan berikut silakan iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Tutik Kebetulan saya sebagai pendidik dari SDIT Betul Rahman Uh, Pak Ustadz mohon maaf, uh, saya sebagai pendidik uh, terkadang suka memotivasi siswa saya dengan memberikan hadiah kayak semacam kue saya berikan permen pada siswa. Tadi pun Pak Ustadz telah mengatakan memberikan sebuah bolpen untuk siswanya. Eh, yang ingin saya katakan ini berkaitan dengan Rasulullah. Apakah benar kerap Rasulullah memberikan hadiah kepada anak dalam bentuk penghargaan? Ya, seperti itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu senang bikin cucu-cucunya cinta sama beliau. Misal, dan lagi sedang sholat, tiba-tiba Hasan naik ke punggungnya. Waktu sudah sujud, sujudnya diperlama. Sampai bosan tuh cucunya. Setelah dia sujud lama, cucunya si Hasan itu sudah turun, baru beliau kembali setelah sujud. Itu maksudnya membuat senang, takut siswanya, takut anak didiknya terganggu. Buat enjoy itu anak didik. Apalagi matematika. Kalau sudah matematika baru datang. Bagi anak-anak, Assalamualaikum, semuanya sehat, sehat, siap belajar, siap. Iya, Bapak akan nyanyikan sebuah lagu dulu, tapi lagunya lagu tentang hitung-hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat yang dia jajak nyanyi anak kelas satu satu dua iya tiga empat lima enam tujuh delapan ngajarin anak berhitung atau anak tuh sering denger nyanyian teh ya I can see Alhamdulillah I can hear Alhamdulillah Thank you Allah Rahmatmu untukmu Itu menyelipkan akidah Mendidik tentang keimanan Tapi dengan nyanyian bu Bu Bu Neng, ayo neng, ayo kita ngaji beneran Neng, ayo neng, ayo kita ngaji beneran Daripada ngaji bohongan Pikiran pusing gak karuan Kalau nggak ngaji Ya neng, digondol setan Oh, berarti kita harus bisa menyelami dunia anak dulu Ustaz iya, ya. Betul, betul, betul. Tahu kesukaan anak ini apa, sekarang lagi seneng lagunya apa. Berarti kita selipkan dengan tadi Ustaz bilang iya. nyanyi ada lagu insya Allah bisa mempertambah akidah dan ketahui mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan dan nanti juga ada sharing ya salah satu guru yang ingin bercerita tentang cara mendidik anak. Anda itu pemirsa, dan kemana-mana. Kita yang kol akan kembali setelah sam berikut tetap bersama kami, insya Allah. masih pemirsa Anda masih setiap bersama kami di Titian kobo dan masih bersama dengan Ustaz Syahrusa dan kita juga masih membahas tentang cara mendidik anak. Ya langsung saja, uh, ada yang mau bertanya atau sharing? Kita sharing silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusini, saya guru SPT Bait Sebab saya dengar menurut hadis Rasulullah ya, selama-lamanya iman itu adalah doa yang ya ya Ustaz uh, yang mana mungkin kita ini kan tadi Ustaz juga sampaikan tidak boleh marah ya nah terkadang kita udah berdoa tapi kok belum ada perubahan gitu yang yang kita inginkan gitu nah kira-kira ada nggak ya Ustaz doa yang bisa melembutkan hati anak melembutkan hati anak sebelum dijawab saya mau nanya dulu nih karena guru kan nah Bu Guru pe pernah punya pengalaman nggak? Misalnya ada anak satu kelas yang memang eh, nggak e, bisa diatur Ustadz, oh hiperaktif gitu ya. Nah, sesabar ya <laughs> guru pasti kan ada istilahnya, aduh ini anak nih gitu. Nah, menanggulanginya seperti apa Bu Guru? Ya, yeah, uh, memang lagi itu pernah ada kasus ya. Hmm. Bahkan sampai tiap hari anak tersebut selalu bermasalah gitu ya. Sampai kita pun rundingan dan penanganan kita satu kita suruh istighfar ya suruh nulis ya e, dan kadang kita suruh ke masing-masing guru masing-masing guru supaya untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut itu aja tapi uh, kesininya setelah memberikan hukuman gitu ya uh, sudah rada istilahnya mendingan berubah gitu sedikit ya. sedikit ya? bahkan sampai kita terpikir gini apa karena Eh, faktor X gitu anak tersebut ya, ini. Gitu. Iya. Gitu Baik. Terima kasih Bu Guru sudah sharing. Silakan dijawab Ustaz. Doa untuk melembutkan hati anak. Mungkin seperti doa Nabi Ibrahim ya. Iya. Ustaz ya. Iya. Ya. Silakan Ustaz. Sebelum doa. Mm -hmm. Pernah nggak nangis depan-depan siswa? Kalau ibu bisa nangis depan siswa, apalagi guru laki-laki, apalagi seorang bapak yang selama ini yang menangis adalah kaum ibu kalau ada anak ibu nakal bandel bengal susah diatur sekali-kali ibu dengan bahasa hati benar-benar peluk nangis depan oh kalau ibu nangis ya, anak sering lihat maknya nangis biasa tapi kalau seorang bapak baju hitam kulitnya <laughs> sama kayak yang mau itu bapak bisa nangis bu ini bisa mengguncang hati seorang anak ya Allah bapak saya saja yang begini kasarnya yang begini tangannya nangis anak macam apa saya pak jangan nangis pak mulai hari ini pak ini bisa dilakukan. Bisa dilaku, bisa dilakukan. Doa bisa boleh bahasa Arab, bisa boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, lembutkan muridku si Badu. Ya Allah, cahayakan mata si Badu. Ya Allah, cahayakan halaknya si Badu. Ya Allah, mudahkan saya menjadi si Badu. Bu, bu, ini enak, sulit tuh apa sih Allah? Kenapa ibu melahirkan? Sementara saya nggak melahirkan. Kenapa yang melahirkan cuma perempuan laki-laki kagak? Banyak berbagai macam pertanyaan. Sebagai orang tua harus menjawab dengan tuntas. Kalau ibu gak tuntas menjawabnya, saya takut ini anak nanya tempat lain. Sementara kalau ibu ditanya, lu masih kecil lu belum mengerti jelas yang kuatirkan adalah ketika si anak itu bertanya kepada orang lain yang menjawabnya pun asal-asalan dan langsung terekam ke anak Betul. itu luar biasa ini jadi guru nih bener nih <laughs> amin luar biasa subhanallah iya dia berarti Ya, tapi emang karena memang sekarang ini kalau kita lihat kan anak saya tuh anak punya anak umur 4 tahun, Ustaz. Tapi anak saya tuh udah bener-bener yang udah pinter. Jadi apa yang dilihat itu terekam dan itu langsung kadang suka dipraktekkan gitu. Nah, kadang yang suka keluar melontar kata-kata yang kita sendiri kadang suka saya udah ngerti ya. Oh, berarti dengan kecanggihan zaman dan memang sudah sering melihat tayangan TV ya. Memang kita juga tidak bisa untuk mensensornya ya. Berarti memang pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab si pendidik, berarti kita yang di rumah pun tidak hanya orang tua, berarti lingkungan orang rumah seperti mungkin ada kakaknya, ada uh, ada saudara kita yang berada di rumah pun harus kita didik ya untuk bisa bicara dengan baik. Iya deh. Ya, penanya berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusri Mariati, eh, kebetulan saya orang tua murid dari SCIT Bayutur Rahman. Eh, mau nanya Ustaz, eh, bagaimana cara mengatasi anak yang cenderung hiperaktif? dia itu karakternya cuek, acuh dan masa bodoh bagaimana cara kita sebagai orang tua uh, untuk mengajak dia ke jalan yang benar tapi tidak dengan kekerasan. Bagaimana cara kita menyentuh hatinya tanpa adanya kekerasan tersebut? Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali ya. Uh, sangat hiperaktif, cuek ya Ibu ya, terus tidak mau diatur. Nah, untuk supaya tidak terjadi mendidik dengan cara kekerasan dengan uh, kelembutan kadang juga tidak bisa. Bagaimana? Ibu kalau anaknya beraktif, senangnya bergerak-gerak terus, yang pertama-tama dilakukan tutup sebab yang bisa dibanting, yang serba dibuka, yang serba ada acak tutup dikunci supaya dia nggak ngacak-ngacak ruangan. Takutnya HP ditaruh Lipat di HP ya Allah. Yang salah orang tuanya. Udah tahu anaknya praktis. Naruh HP sembarangan. Serput bunga sembarangan. Naruh sertifikat tanah sembarangan. Ibu ya, ya. Ibu. Yang kedua, suruh bergerak yang kira-kira positif, Bu. Ajak dia ke lapangan bola, kasihkan bola. Ajak dia suruh main bulu tangkis, suruh main bulu tangkis. Ajak dia suruh main tenis meja atau ajak kepada gerak-gerak yang serba positif. Misalnya merangkai bunga kalau buat perempuan. Atau menggambar. Terus saya menggambar, ngomong kalau bagus. Anak kamu pinter ya. Besok kamu pinter bingkai, mama taruh di sana. Bu, berikan. Anak tuh senang dipuji. Anak tuh senang diberikan penghargaan Jangan dihina melulu, jangan dicela melulu. Nanti dia melelem, Mas. dia tidak punya. Emang gitu, Bu? Enggak ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, berarti ada satu ini juga Ustadz. Uh, kadang kita sebagai ibu ya, kadang, duh ini anak bandel-bandel banget itu nggak boleh ya sebenarnya Ustadz. Karena iya. sekaligus doa ya. Betul, jadi doa bandel. Benar. Benar bego lagi. <laughs> berarti kalau anak bandel, aduh soleh soleh gitu ya Ustadz doanya ya. Iya, istighfar. Astagfirullah. Masya Allah. Ya Allah. Ketan arahnya. Tadinya nggak bandel jadi tambah bandel kali ya. Soalnya tiap hari dibilang anak bandel, nggak Iya betul. ada kadang kita salah juga. <laughs> iya, baik. Nah kalau misalnya memang uh, kita berkaca gitu sebagai orang tua ya atau kita bertafakur gitu misalnya uh, oh anak saya ini nakal atau memang susah diatur apa karena memang kita sebagai orang tua atau terutama bapak yang bekerja adalah mungkin menjemput rizkinya dengan cara yang tidak halal itu nyambung nggak Ustadz ya? Jangan-jangan pertanyaan ini mau dilanjutkan sama beliau nih. Cuma enak aja karena guru mau ngomong. <laughs> Bisa jadi Bu, gitu. Anak yang nakal sih. uh -huh. itu karena orang tuanya dalam mencari rezeki kadang-kadang yang halal diambil alhamdulillah, yang syubhat diam alhamdulillah. untuk min. Ini berpengaruh karena kalau barang siapa yang memberikan makan dengan barang yang haram, itu susah diatur. Waktu bakar sidik, anaknya memakan yang yang tidak jelas ujung-ujungnya setelah ditanya dari mana dari tetangga ternyata tetangga itu paranormal langsung di colok-colokin lagi lidahnya supaya dimuntahkan yang beri dimakannya begitu hebatnya orang-orang dahulu takut ada barang yang haram jadi tolong ibu bang biar deh ada miskin yang penting abang gitu jangan sampai abang korupsi kan ada KPK <laughs> Ibunya betul teteh betul-betul. <laughs> Iya nih pengen nanti kita akan lanjutkan Ustaz ya. Iya. Dan pemirsa juga kita akan lanjutkan, kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami. Insya Allah. Terima kasih pemirsa Anda masih sudah bersama kami di Titian Kobo dan kita masih saja membahas tentang cara mendidik anak. Sebelum kita menuju ke kesimpulan, nah Ustaz, tadi ada yang uh, si anak ini terus saja istilahnya tidak mau nurut gitu ya. Nah terus di dalam belajarnya pun juga prestasinya mungkin agak sedikit menurun ya. Nah untuk kita sebagai orang tua ini untuk menyikapinya agar si anak ini pengen pengen giat belajar tanpa harus dengan belajar itu dia menjadi bosan. Gitu. Apakah harus dengan suasana juga yang mendukung atau kita sebagai orang tua yang harus bisa tahu oh si anak ini maunya belajar dengan cara ini, dengan kata-kata ini, dengan buku kesukaan atau warna dia. Bisa mendukung nggak Ustaz dengan cara mendidik seperti itu? Metode mengajar berbagai macam. Hmm. Ada metode ceramah, ada metode sosiodrama, ada metode bercerita, ada metode bertutur, ada anak belajar sambil dengerin nasib. Rasulullah kami susuri lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu jaya biarin bu kalau memang tuh anak sukanya belajar sambil dengerin musik apalagi musik islami nggak apa-apa ada lagi anak belajarnya mesti di tempat yang sunyi yang sepi orang tuanya nggak boleh ngobrol adiknya nggak boleh ngobrol ya berarti kita ngalah yuk kita jalan kita pergi ke sana yuk nah, kakak mau belajar ya, ya bu Hari metode yang tepat buat anak kita buat nyaman ya yang nyaman betul bu bu pernah nggak dengar dan melihat cerita kancil nyolong timun Bagaimana kalau seandainya seorang ibu sebelum tidur ceritanya kancil nyolong timun, kancil nyolong timun ini tanpa disadari mendidik anak buat nolong. Lalu bagaimana Ustaz? Kenapa? Kenapa kita nggak ganti? Ini, ini ada buku bagus bu. Princess Rahmania. Dan teka-teki kalau mutiara. Mengenal asal husna lewat dongeng. Ibu mesti bercerita depan anak. Dengan tutur kata yang bagus dengan inton, intonasi yang bagus, dengan wajah yang benar-benar ekspresi. Dekat apa sepatu berbunyi. Hmm. Mana begini begini. Suatu hari Umar Ibn Khattab bersama sahabatnya di tengah malam buta berjalan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Tuk, tuk, tuk, tuk. Sementara suara cantik berbunyi krik, krik, krik, krik, krik, krik. Semua keluar. Tapi ada nak yang bercahaya sebuah rumah. Umar terus berlanjut dalam jalannya, langkahnya. Tiba di sana. Tiba-tiba telinganya mendengar percakapan seorang anak gadis dengan ibu kandungnya. bu, Hari ini susu yang kita peroleh dari kambing-kambing kita kita dapat cuma setengah ember. Kurang cukup, Bu. Bagaimana, Bu? Hah? Apa sih ibunya? Ibunya ngomong. Tambahin saja dengan air. Supaya penuh tuh susunya. Supaya langgan langganan kita kebagian susunya. Aduh, apa yang dilakukan sama anak di sini? Apa yang diucapkannya? pernah anak ganti bilang begini nak, apa bu? kemudian benda mau ibu, apa bu? Bukankah dilarang sama Khalifah Umar? Khalifah sedang tidur. Bukankah tuannya Khalifah Umar, tuan kita, tuan ibu, gak pernah tidur bu? Kaget Umar. Umar ngomong sama pembantunya, tolong tandain pintunya saya akan berikan hadiah orang yang begini. Apa hadiahnya? Pembantunya bilang, angkat. Tadi jadi menteri wanita. Angkat, tadi jadi menteri sosial. Ah, terlalu kecil kata Umar. Besok saya akan lama sebagai mantu saya. Allahu Akbar. Buah kejujuran, Bu. Ternyata bisa menjadi mantu Khalifah Umar Ibn Khattab. Besoknya Umar melamar. Ini buah kejujuran. Jadi berarti orang tua dan anak harus ada komunikasi yang baik ya dan mendidik anak untuk jujur itu kan juga susah Ustaz ya. Iya. Nah untuk gimana tuh untuk uh, apalagi misalnya tidak jujur atau kita bisa beri hukuman. Nah hukuman yang seringan-ringannya untuk anak bisa menjadi anak yang soleh atau soleha itu apa Ustaz? Itu relatif. Iya. Relatif ibu ya. Yang penting jangan sampai menghukum bagian tubuhnya. Mulai besok, dua hari ini, mama gak kasih jajan ya mama kasih cuma ongkos buat naik bus boleh seperti itu bu ya tapi hari ketiganya mama kepingin kamu berubah kalau kamu berubah uang jajan kamu umi tambah yang biasanya sehari empat ribu umi tambah 6 ribu kalau enggak Tapi ada syarat jujur jadi di samping menghukum, ditambah lagi dengan memberikan apa namanya hadiah ketika dia beru berubah. Jadi bentuk penghargaannya Betul. untuk anak si anak ini bisa menjadi motivasi untuk anak ini untuk bisa jujur, belajar lebih baik dan intinya adalah berprestasi. Iya, dia baik. deh. bentar. Ya, ini kan guru-guru nih. Iya, betul. Anak waktu masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan usia 3-4 tahun tuh cerdas-cerdas. Karena bersih tanpa dosa. Manfaatkan buat mengajarkan menghafal Al-Quran. Ar-Rahman, Allama Al-Quran, خلق الإنسان علمه البيان الشمس wal بهثبان wal والشجر yasjudan walaupun anak tadi belum bisa baca Quran Semakin ibu-ibu guru memberikan hafalan dengan cara ibu sendiri, yang penting menarik, makin sering diucapkan, makin banyak anak kita menghafal Al-Qur'an walaupun belum bisa baca Qur'an. Nanti setelah itu ada tahap kedua, buat memperhatikan huruf-huruf. Begitu. Ya, emang saya udah pernah nyoba, udah pernah nyoba. Anak saya sekarang kuliah di STT Telkom Bandung, tapi hafalannya sudah 8 juz. Karena sambil gendong-gendong anak saya ngapalin Quran. Sambil main-main, gendong-gendongan begini saya ngapalin Quran. Mumpung dia masih kecil, yang terekam adalah Al-Quran dan sun sunnah. Tambah doa-doa pendek. Nah, begitu ya. terima kasih banyak ya. Subhanallah. Eh, ibu-ibu dan pemirsa di rumah juga semakin kita menambah ilmu juga mengenai tentang cara mendidik anak secara Islam dan tentunya berkasa lagi kepada kita sebagai orang tua yang harus bisa menjadikan contoh dan tauladan bagi anak. Plus doa dari orang tua ya Ustadz ya itu yang tidak boleh dilewatkan ya pemirsa terima kasih banyak ibu-ibu terima kasih banyak ya sudah bergabung sama kami salam untuk keluarga dan terima kasih juga pada pemirsa yang setia bersama kami jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi tentunya hanya di TV One sebelum berpisah sukses itu penting tapi kebahagiaan jauh lebih sukses saya Titik Kirani aku yang bertugas pada pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.